Hadis ke-31. Keutamaan memberi kemudahan dalam jual beli. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقال مسلما اقاله الله عثرته يوم القيامه Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Barang siapa menerima iqalah dari seorang muslim, maka Allah akan menghapuskan kesalahannya pada hari kiamat. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Abu Dawud. Perawi hadis. Lihat hadis nomor 13. Beberapa faedah hadis ini adalah iqalah menurut para ulama yaitu membatalkan transaksi dan menghapus keputusan hukumnya serta menghilangkan konsekuensinya atas dasar sukarela antara kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli. Ikolah termasuk perbuatan yang baik, kasih sayang, serta sikap mempermudah sesama manusia. Juga bersikap lemah lembut kepada mereka dan mengedepankan pertolongan bagi mereka. Menghapus kesalahan manusia termasuk perkara yang dianjurkan syariat terhadap seorang muslim Gambaran iqalah yaitu jika ada seseorang membeli sesuatu barang dari orang lain, kemudian ia menyesal atas transaksi tersebut, baik karena barang tersebut cacat atau karena ia tidak membutuhkannya, ataupun karena tidak berharga lagi. Kemudian ia mengembalikan barang tersebut kepada penjual dan penjual pun menerima kembali barang tersebut.